Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. ما أنت بنعمة ربك بمجنون Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. وإن لك لأجرا غير ممنون Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. فستبصر ويبصرون Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. بأيكم المفتون Siapa di antara kamu yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu an sabilihi wa huwa a'lamu Sungguh, Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. ولا تطع كل حلاف مهين Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, هماز مشاء بنميم suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa. Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya. أن كان ذا مال وبنين Karena dia kaya dan banyak anak. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu layasrimunnaha musbihin. Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, Insya Allah. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. فأصبحت كالصريم Maka jadilah kebun itu hitam, seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. وغدوا على حرد قادرين Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. فلما رأوها قالوا إنا لضالون Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. بل نحن محرومون Bahkan kita tidak memperoleh apapun." قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Mereka berkata, Celaka kita, Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila Rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. أفنجعل المسلمين كالمجرمين Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Inna lakum fihi lama Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? Salhum ayyuhum za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. وأملي لهم إن كيدي متين Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sehingga mereka dibebani dengan hutang. أم عندهم الغيب فهم يكتبون Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya? فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.